الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار على طول في هذه الليلة بإذن الله عز وجل نقضي وإياكم وقتا ممتعا في هذه البقعة الطيبة المباركة في بيت من بيوت الله لنتدارس شيئا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيد المرسلين setelah Syekh Abdul Ghani Hafizahullah menyebutkan tentang khutbatul hajah beliau menyebutkan bahwa pada malam ini pada malam hari ini waktu yang sangat bermanfaat untuk kita dan sangat berharga insyaallah taala kita akan menyelesaikan waktu tersebut dengan sedikit mempelajari sedikit dari kitabullah azza wajal أتحدث وإياكم الليلة حول السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي ورد بعض الشبهات في هذه الليلة إن شاء الله إن شاء الله pada malam ini kita akan membicarakan sedikit tentang ketumaan sunnah dan juga kekokohannya dan juga dalam membantah beberapa syubhat-syubhat yang terlempar padanya insyaallah taala سؤال يطرح نفسه ما هي السنة soal melemparkan dirinya apakah sunnah itu الجواب السنة معناها في اللغة ومعناها في الاصطلاح فمعناها في اللغة هي العادة والطريقة jawabannya adalah sunnah memiliki makna dari segi bahasa dan juga memiliki makna dari segi istilah adapun maknanya dari segi bahasa adalah kebiasaan dan juga tariqah yaitu enam perjalanan kebiasaan ataupun suatu jalan. قال الله عز وجل سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا الله عز وجل berfirman سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا demikianlah kebiasaan Allah Subhanahu wa taala yang telah lalu pada umat sebelum kita dan engkau tidak akan mendapatkan dari kebiasaan tersebut dari sedikit perubahan إذن هي العادة والطريقة oleh karena itu sunnah adalah kebiasaan dan juga perjalanan atau tariqah يقال هذه سنة بني فلان أي هذه عادتهم وطريقتهم dikatakan ini adalah sunnahnya Bani Fulan yaitu kebiasaan mereka dan juga perjalanan mereka وفي الاصطلاح أي في الشر السنة هي ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قول أو فعل أو تقرير Adapun dalam istilah yaitu dalam syariat sunnah adalah apa-apa yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari ucapan, perbuatan maupun juga pengikraran. فما udhifa ilaihi min qaul yuqalu sunnah قولية Adapun yang disandarkan kepadanya sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk ucapan disebut dengan sunnah qauliyah. مثال ذلك الأذكار في الركوع والسجود Permisalan dari perkara tersebut adalah seperti zikir-zikir di waktu ruku' dan juga waktu sujud. فهذه الأذكار سنة قولية قالها النبي ونحن نقتدي بالرسول Dan ini adalah sunnah qauliyah yang dimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengucapkannya dan kita mengikutinya. وما فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعلناه Dan apa atau apa-apa yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kerjakan maka hendaknya kita kerjakan. وهذه سنة فعلية Dan ini adalah sunnah yang disebut dengan sunnah fi'liyah. قال صلى الله عليه وآله وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku bersolat, melakukan salat." Idzan harakatuna fi salati naqtadi fiha bi Rasulillah fayu'tabaru tasarrufuna sunnah min sunanin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Oleh karena itu, perbuatan kita yaitu mengikuti salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sunnah fi'liyah yang itu dan juga tingkah kita di waktu salat itu adalah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. في الحج نطوف حول البيت سبعة أشواط اقتداء برسول الله Di waktu haji kita melakukan tawaf sebanyak tujuh kali putaran dan itu adalah mengikuti sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam في كيفية الطواف dalam kaifiyahnya tawaf والرسول صلى الله عليه وآله وسلم علم أصحابه هذه المناسك فقال خذوا عني مناسككم dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan tata cara tersebut kepada sahabat-sahabatnya kemudian ber- ber- bersabda khudhu anni manasikakum ambillah dariku tata cara kalian berhaji مثل الأكل كان النبي يأكل بيده اليمنى يأكل كذا صفة الأكل تعتبر سنة فعلية dan demikian juga cara makannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia makan dengan tangan kanannya dan juga adab-adab makan ini adalah termasuk sunnah fi'liyah فالاقتداء بالنبي في هذه الأمور يعتبر سنة فعلية dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perkara-perkara tersebut termasuk dari sunnah fi'liyah وهنالك سنة تقريرية dan di sana ada sunnah takririyah أي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى الصحابة يفعلون شيئا فأقرهم عليه yaitu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat para sahabatnya melakukan suatu perkara kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengikrarkannya untuknya ra'a an-nabiy mathalan as-sahabata ya'kuluna lahm ad-dab lam ya'kulhu an-nabi lakinnahu aqarra as-sahabata alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat sahabat-sahabatnya memakan lahm dab yaitu binatang melata yang ku, binatang termasuk dari binatang yang melata kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tidak memakannya melainkan dia itu mengikrarkannya وغير ذلك من الأمور التي لا يمكن حصرها في مثل هذا المجلس dan dari selainnya dari perkara-perkara yang lainnya yang sekarang tidak memungkinkan untuk kita sebutkan dalam majelis ini ولهذا عندما تقول فلان سني أي يمشي على طريقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قوله وفعله وتصرفاته Oleh karena itu, apabila engkau mengucapkan bahwa seorang orang tersebut adalah sunni, maka dia adalah orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ucapannya, perbuatannya dan juga tingkah lakunya. والله عز وجل في كتابه الكريم قد أمرنا بطاعة نبيه وباتباعه Dan juga Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga menjadikan dia pedoman untuk kita. Fata'atul Rasul hiya ta'atul lillah. Qala Allah azza wa jal, "Man yuti'ir Rasul faqad ata'a Allah." Maka ketaatan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah termasuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala Sebagaimana Allah berfirman, "Man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah." Barang siapa yang mentaati Rasul, maka dia telah mentaati Allah. Wa ta'atun Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam tusabbibu lil insani al fawz fi dunya wal akhirah. Dan taatnya seseorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menyebabkan dia akan mendapatkan keberuntungan di dunia dan juga di akhirat. قال الله عز وجل ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Allah Azza wa Jalla berfirman barang siapa yang mentaati Allah dan juga Rasulnya maka sungguh dia telah beruntung dengan keberuntungan yang besar ومن يطع النبي عليه الصلاة والسلام يتحقق له الفلاح في الدنيا والآخرة Dan bar- والهداية dan barang siapa yang mentaati Ras- Allah dan juga Rasulnya maka akan men- yatahaqqaq alaih yaitu dia akan mendapatkan keberuntungan di dunia dan juga akhirat dan juga mendapatkan hidayah. Qala Allah azza wa jalla wa in tuti'uhu tahtadu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apabila engkau mentaatinya yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kalian akan mendapatkan petunjuk. Wa idza aradta al-jannah fa fa'alaika bi ta'ati an-nabiy alaihi salatu wassalam wa bi ta'ati Allah. Dan apabila engkau mengharapkan surganya Allah, maka wajib untuk mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga mentaati Allah. قال الله عز وجل ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا الله سبحانه وتعالى taala berfirman Barang siapa yang mentaati Allah dan juga Rasulnya, maka mereka lah yang maka mereka lah bersama orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada mereka kenikmatan, yaitu para nabi, para siddiq, para syuhada wa hasuna ulaika rafiqa dan juga wasalihin para orang-orang saleh wa hasuna ulaika rafiqa dan juga kebaikan maka untuknya adalah tempat yang tinggi hal turidu an yaghfirallahu laka dhanbak apakah engkau hendak untuk Allah Subhanahu wa taala mengampuni untukmu dosamu hal turidu an yuhibbaka Allah apakah engkau hendak untuk Allah Subhanahu wa taala mencintaimu ittabi' rasulullah maka ikutilah Rasulullah قال الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني Allah Subhanahu wa taala berfirman, apabila kalian hen- apabila kalian katakan wahai Muhammad, apabila kalian mencintai Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, maka ikutilah aku. قال الله يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم Allah Subhanahu wa taala berfirman, yuhbib lakum Naam. Yaghfir lakum. Yaghfir lakum dunubakum. Maka Allah Subhanahu wa taala akan ampuni untuk kalian dosa kalian. فإذا أردت أن يحبك الله وأن يغفر لك فعليك بطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم Apabila engkau hendak untuk Allah Subhanahu wa taala mencintaimu dan mengampuni dosamu, maka wajib untuk mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. والنبي صلى الله عليه واله وسلم امرنا بطاعته فقد روى البخاري عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال كل امتي يدخلون الجنه الا من ابى قالوا ومن يابى يا رسول الله قال من اطاعني دخل الجنه ومن عصاني فقد ابى dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan kita untuk mentaatinya sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu beliau bersabda setiap umatku akan masuk surga kecuali orang yang enggan dikatakan kepadanya siapakah orang-orang yang enggan wahai Rasulullah beliau menjawabnya man man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba barang siapa yang mentaatiku maka dia akan masuk surga dan barang siapa yang enggan yaitu tidak yaitu bermaksiat kepadanya maka mereka adalah orang-orang yang enggan Al-ajibu huna من الذي يأبى أن يتبع رسول الله perkara yang menakjubkan sekarang ini adalah siapakah orang-orang yang enggan untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam من هذا الذي يقول أنا لا أتبع النبي siapakah orang itu yang mengatakan aku tidak akan mengikuti Rasulullah الكثير من الناس اليوم تراهم يتشدقون بطاعة النبي وحب النبي وغير ذلك Kebanyakan dari manusia pada saat ini mereka itu menampakkan bahwa mereka itu mentaati Rasulullah dan juga mencintainya. لكن كما قال الشاعر والدعاوى ما لم تقم عليها أصحابها بينات أصحابها أدعياء Dan sebagaimana disebutkan bahwa pengakuan-pengakuan selagi itu tidak didatangkan Nah, والدعاوى ما لم تقم عليها أصحابها بينات dan pengakuan-pengakuan selagi orang-orang yang mengaku itu tidak menegakkan bayinah, bukti, أصحابها أدعياء ashabuha ad'iyau maka orang-orang yang mengaku itu adalah pengaku, sekadar pengakuan saja ana uhibbu hadha syakhs ma alamatu hubbika lah aku mencintai orang ini apakah alamat tanda-tanda dari engkau mencintainya qala asy-sya'iru ta'sil ilah wa anta tuzhir hubbahu seorang penyair menyebutkan engkau bermaksiat kepada al-ilah sedangkan engkau menganggap bahwa kamu mencintainya. Hadza li amri fil qiyas badi'u. Ini demi Allah itu bersumpah dalam pengkiasan adalah sangat jauh. Lau kunta tudhir hubbahu la ata'tahu. Apabila engkau mencintainya, maka engkau akan mentaatinya. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Karena sesungguhnya orang yang mencintai kepada yang dicintai akan taat. واحد يدعي أنه يحب شخص ويضربه Seseorang mengaku bahwa dia itu mencintai seseorang tapi dia memukulnya. وربما عذبه عذاب شديد Bahkan suba- bisa jadi dia itu mengadabnya atau menyiksanya dengan siksaan yang pedih ويخالف له أقواله dan dia menyelisihi perkataannya. فهل هذه علامات الحب Apakah ini dari ciri-ciri kecintaannya? Syakhsun yadda'i annahu yuhibbun Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Seseorang mengaku bahwa dia itu cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa yukhalifu Nabi fi kulli ma ja'a bihi Nabi illa fi ba'd Bah, tetapi dia itu menyisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap perkara yang datang dengannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali pada perkara-perkara yang sedikit. Fahal hadha muhib li Rasulillah? Apakah ini orang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? هذا ليس حبا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم Ini bukanlah cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. لأن علامة المحبة طاعة النبي Karena sesungguhnya ciri-ciri atau tanda-tanda kecintaan adalah mentaati Nabi. Walihada qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam man ata'ani dakhala al wa man 'asani faqad aba. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, barang siapa yang mentaatiku maka mereka akan masuk surga dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku maka dia akan dialah termasuk orang yang enggan. Idza labudda min ta'ati an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karena itu harus kita untuk mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ومن فضل الله أيها الإخوة أن الله عز وجل حفظ لنا كتابه وسنة نبيه Dan dari keutamaannya Allah Subhanahu wa taala, Allah menjaga untuk kita kitabullah dan juga sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فقال الله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya kami yang menurunkan al-dzikri yaitu Al-Qur'an dan sesungguhnya kami adalah terhadapnya menjaganya. فالذكر هو القرآن والسنة Dan zikir adalah Al-Qur'an dan juga sunnah. فالسنة, فالسنة ذكر والقرآن ذكر Dan uh, maka sunnah adalah zikir, begitu juga Al-Qur'an adalah zikir. قال الله عز وجل عن السنة وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم Allah Subhanahu wa taala berkata tentang sunnah, "Demikian- demikianlah kami turunkan kepadamu ad-dzikri litubayyina linnas untuk engkau memper- memperjelaskannya, menjelaskannya kepada manusia ma unzila ilaihim apa yang telah diturunkan kepada mereka. فالله عز وجل تكفل في حفظهما وهذا منة من الله على أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم Maka Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan menjaganya dan ini adalah suatu kenikmatan kepada umat kita ini. فلم يدخل التحريف إلى القرآن والسنة. Maka tidak masuk dalam Al-Quran dan juga Sunnah itu penyelempengan. Kama dakhala ala at على wal-Injil. تحريف تحريف نعم كما دخل على التوراة والإنجيل sebagaimana telah masuk penyelewengan dalam Taurat dan juga Injil فحفظ الله عز وجل الكتاب والسنة في الصدور وفي السطور maka Allah Subhanahu wa taala menjaga Al-Qur'an dalam dada-dada dan juga dalam tulisan لكن هنا مسألة فإن الناظر في القرآن الكريم melainkan di sana ada suatu permasalahan yaitu barang sesungguhnya orang yang memperhatikan dalam Al-Qur'anul Karim فإنه لا يحتاج إذا ما نظر إليه إلى إثباته Karena sesungguhnya orang yang melihatnya tidak membutuhkan sesuatu yang mem- mem- menguatkan tentang perkara tersebut. لأن القرآن ثابت بإجماع الأمة Karena Al-Quran itu adalah benar dengan kesepakatan umat muslimin. ولا يوجد في في إثباته خلاف إلا ما ظهر من الرافضة dan tidak ada yang nampak dari penyelisihan atau naam perselisihan dalam kesepakatan tersebut kecuali apa yang muncul dari kaum Rafidah. فالأمة أجمعت على هذا القرآن الذي بين أيدينا بحروفه وكلماته الموجود في المصاحف التي نقرأها. Maka umat ini mereka itu bersepakat terhadap Al-Quran yang kita baca ini dengan huruf-hurufnya dan juga dengan tulisannya dan yang ada dalam Al-Quran atau mushaf-mushaf yang kita membacanya. لكن الناظر في القرآن إذا كان لا يحتاج إلى إثباته يحتاج إلى إثبات دلالته على النص Melainkan orang yang memperhatikan Al-Quran itu apabila dia tidak membutuhkan sesuatu yang mengkokohkan atau memastikan kebenarannya, dia itu membutuhkan untuk agar dia itu mampu untuk beristidlal dan menjelaskannya kepada manusia. Famathalan al-khamru haram. Contohnya seperti al-khamar, minuman keras itu adalah perkara yang haram. Idan anta yanbaghi laka an tanzur fi dilalati al-ayah ala tahrim al-khamr. Oleh karena itu, perlu untuk engkau memperhatikan dalam ayat tersebut yang mana yang menunjukkan tentang keharamannya minuman keras. Lakin hal tabhath 'an al-ayah hiya sahihah am dha'ifah? La. Apakah engkau mencari tentang ayat tersebut apakah ayat tersebut adalah benar ataupun lemah? الناظر في السنة النبوية يحتاج إلى شيئين Orang yang memperhatikan kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membutuhkan dua perkara. الشيء الأول إثبات النص Perkara yang pertama adalah mengkokohkan nas tersebut. هل ثبت الحديث أم لم يثبت؟ Apakah telah benar hadis tersebut ataukah tidak? لماذا؟ Mengapa? لأنه ظهر من كذب على رسول الله. Karena di sana telah nampak berapa telah nampak ada yang berdusta terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. عبد الكريم بن أبي العوجاء كذب على الرسول أربعة آلاف حديث عبد الكريم بن أبي العوجاء mereka dia ini adalah telah berdusta terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak 4000 hadis. هذه الأحاديث تميز من خلال النظر في الحديث. Dan hadis yang 4000 ini akan dapat dibedakan dengan memperhatikan hadis-hadis وفي سند الحديث dan juga dalam sanadnya التي بينها علماء الحديث yang telah dijelaskan oleh para ulama dalam ilmu hadis. إذا صح الحديث عندك بعد النظر في سنده وثبت لديك Apabila telah benar hadis tersebut di sisimu setelah memperlihat setelah melihatnya dan juga memperhatikan sanadnya, إذا يبقى عندك شيء آخر وهو إنزال النص على المسألة oleh maka padamu itu tersisa satu permasalahan yaitu untuk engkau menem- menen- menempatkannya pada permasalahan التي تريد الاستدلال لها yang engkau mengharap menginginkan istidlal dengannya وهذه مسألة مهمة ينبغي أن يتفطن لها dan ini adalah perkara yang penting hendaknya atau seyogyanya untuk kita memahaminya وما برز لهذه المسألة إلا علماء أهل السنة dan tidaklah tegar dalam permasalahan ini kecuali ulama ahlus sunnah وإلا فعلماء أهل البدع يهرفون بما لا يعرفون adapun ulama ahlul bid'ah mereka itu memalingkan dengan apa-apa yang mereka tidak ketahui فيحدثون الناس بالأحاديث الموضوعة والمكذوبة والمنكرة والمعضلة وغير ذلك maka mereka itu mentahdits atau menceritakan kepada manusia itu hadis-hadis yang maudhu'ah ataupun juga yang terdusta ataupun juga yang selainnya وهذه مسألة ينبغي أن يتفطن لها يقولون ثبت عرشك ثم انقش dan ini adalah permasalahan yang penting kita perhatikan sebagaimana dikatakan kokohkanlah tempat dudukmu kemudian naqish Hah? Thumma ish? ثم انقش Thumma anqush. Hah? نعم Kemudian يعني duduklah. ثبت العرش ثم تولى النقش فيه yaitu engkau kokohkan tempat dudukmu kemudian kamu mulai melakukan naqsh فبعض الناس عنده أحاديث لكن كلها ضعيفة موضوعة فحجته واهية Sebagian manusia memiliki banyak hadis, tapi hadis-hadis tersebut adalah hadis yang dhaif, maka hujahnya mereka itu adalah sangatlah lemah. تأملوا في جماعة التبليغ مثلا seperti pada jamaah tabligh. Haula'il jamaah awam. Mereka ini adalah jawam adalah jamaah yang awam. Rubbama ba'dhum yakhruju da'iyatan la yahfadhu juz'a amma. Bisa jadi di antara mereka itu keluar untuk berdakwah sedangkan dia tidak menghafal juz amma. an niyyah wal battaniyah. Mereka itu hanya bersamaan niat dan juga battaniyah itu selimut. Fayakhrujun fayuhaddithuna an-nas bi ahadits يجمعونها من هنا وهناك أحاديث ضعيفة ومنكرة mereka itu keluar dan menceritakan kepada manusia hadis-hadis yang dhaifah yang mereka itu kumpulkan dari sana dan sini yang di mana perkara tersebut adalah hadis-hadis yang lemah. Lakin talabatul ilmi min ahli sunnah yakhrujun fayuhaddithuna an-nasa bi ahadits thabitah an Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Adapun ahlu talabatul ilm dari ahli sunnah wal jamaah, mereka itu keluar dan men- menceritakan kepada manusia hadis-hadis yang kokoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. إذا إن الناظر إلى السنة يحتاج إلى إثبات النص وإثبات وإثبات دلالته عليه Oleh karena itu orang yang memperhatikan kepada dalam as-sunnah itu mem- memerlukan dua perkara. Yang pertama adalah memperhatikan sunnah tersebut dan ke- ke- kebenaran sunnah tersebut dan yang kedua adalah untuk dia memperhatikan ist- beristidlal dengannya. ظهر أقوام يقولون لا داعي للسنة وينكرونها جملة وتفصيلا Telah nampak satu kaum yang mereka itu mengucapkan bahwa kita tidak butuh kepada sunnah dan mereka menampakkan pengingkaran mereka terhadapnya. قالوا عندنا القرآن يكفينا فيه تبيان لكل شيء Mereka mereka mengatakan kita itu memiliki Al-Qur'an uh, yang di mana itu dah cukup untuk kita. Yang di mana Al-Qur'an itu adalah fihi tibyan likulli syai. Dalamnya ada penjelasan di seg- atas segala perkara. وقالوا فالله عز وجل قال ما فرطنا في الكتاب من شيء نكتفي بالقرآن Kemudian mereka berkata, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma farratna fil kitab min syai." Kami tidak luputkan dalam Al-Qur'an tersebut dari segala sesu- dari suatu pun. Yakfina Al-Qur'an, maka cukuplah kita Al-Qur'an. وهؤلاء ضلال والعياذ بالله Dan mereka adalah orang-orang yang sesat wal billah. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أشار إلى هذا Kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengisyaratkan terhadap, terhadap perkara tersebut. كما في حديث المقدام بن معدي يكرب Sebagai datang dari hadis Mi- hadis Miqdad bin Ma'di Karim. Miqdam ibn Ma- Ma'di Karim. Karim. أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه Ketahuilah bahwa aku itu diturunkan kepadaku Al-Quran dan semisalnya bersamanya. قال يوشك أن يأتي رجل, رجل متكئ على أريكته شبعان Akan segera datang suatu kaum yang mereka itu bersandar kepada eh, pantat-pantat mereka sedangkan mereka itu kekenyangan. يقول ما وجدناه في كتاب الله اتبعناه Mereka mengatakan bahwa apa yang kami telah dapatkan dalam Al-Quran, maka kami ikuti. ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه Maka ketahuilah bahwa aku ini diberikan Al-Quran dan semisalnya bersamanya. Izan Allah Azza wa Jalla anzala Al-Qur'ana wa ja'a bis sunnati li rasulih sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an dan mendatangkan bersamanya sunnah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huna mas'alah yatafattanu laha talabatul ilm. Dan di sana ada suatu permasalahan hendaknya talabatul ilm itu memperhatikannya. أحيانا يقول طالب العلم أنا أبحث أولا في القرآن إذا لم أجد أرجع إلى السنة وهذا غلط بل قل أبحث في القرآن والسنة كليهما Di se- sebagian talabatul ilm mengatakan, aku akan mencari suatu permasalahan dalam Al-Qur'an. Apabila aku tidak mendapatkannya, maka aku akan kembali kepada sunnah. Dan ini adalah suatu kesalahan. Hendaknya dia mengucapkan, aku akan mencari dalam Al-Qur'an dan sunnah bersamaan. لأن ما حرم الرسول هو مثل ما حرم الله Karena sesungguhnya apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah haramkan, dia seperti apa yang telah Allah Subhanahu wa taala haramkan. ولهذا قال صلى الله عليه وآله وسلم ولن يتفرقا حتى يرد علي الحوض Dan tidak akan berpisah kedua-duanya itu sampai yarida alaihal haud sampai didatangi kepadaku atau telah datang kepadaku al-haud yaitu mana? Telaga. وهذه من المسألة من المسائل التي يتنبه لها طلاب العلم Dan ini adalah suatu permasalahan dari permasalahan-permasalahan yang hendaknya para penuntut ilmu itu memperhatikannya. هؤلاء الذين يقولون بأنهم لا يأخذون بالسنة وإنما يأخذون بالقرآن الكريم كيف يأخذون صلاة الفجر ركعتين Dan orang-orang itu yang mereka mengatakan mereka tidak mengambil Al-Quran, mereka tidak mengambil sunnah. Bagaimana mereka melakukan salat fajar sebanyak dua rakaat? Wal arba, wal dhuhr arba, wal asr arba, wal maghrib thalath, wal isya arba. Min aina lahum fil Quran? Dan juga zuhur empat rakaat, asar empat rakaat, maghrib tiga rakaat, dan juga isya empat rakaat. Dari mana mereka mendapatkannya dalam Al-Quran? في مسائل النكاح في مسائل الدماء في مسائل الحج في مسائل المواريث من أين سيأتون بها والقرآن جاء ببعضها مجمل Dan juga dalam permasalahan pernikahan, permasalahan haji, permasalahan eh, harta warisan, dan juga permasalahan yang lainnya. Dari mana mereka akan mendapatkannya dalam Al-Quran? Sedangkan Al-Quran hanya datang dari sebagiannya dalam bentuk ijmal. ولهذا تجدون أن هؤلاء الذين أنكروا السنة وأدخلوا أذواقهم فيها حرفوا نصوص الكتاب والسنة Oleh karena itu, engkau akan mendapatkan orang-orang yang menyelisihi sunnah tersebut atau mengingkari sunnah tersebut, mereka akan memalingkan makna-makna sunnah. فهؤلاء حرفوا صفات الله وهؤلاء نفوا أسماء الله وهؤلاء لعبوا بالأدلة Dan mereka ini adalah memalingkan sifat-sifatnya Allah dan di antara mereka menafikan atau menia- meniadakan sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala dan di antara mereka bermain-main terhadap nas-nas Al- Al-Qur'an dan sunnah. وسبب ذلك هو الإنكار والتكذيب Dan sebab perkara tersebut adalah pengingkaran mereka dan pendustaannya. فمثلا في السنة النبوية في القرآن الكريم قال الله عز وجل قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق Contohnya adalah permasalahan sunnah dalam Al-Quran. Katakan, wahai Muhammad, Man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadih. Barang siapa, siapakah atau barang siapa yang mengharamkan perhiasan-perhiasan yang Allah Subhanahu wa taala keluarkan untuk hamba-hambanya. هذه الآية تدل على أن كل زينة للرجال والنساء حلال Ayat ini menunjukkan bahwa setiap perhiasan itu untuk laki-laki dan juga perempuan adalah halal. Min aina sanafham anna al dhahab haram 'ala rijal Dari mana kita akan memahami bahwa emas itu adalah diharamkan untuk laki-laki? Min aina sanafham anna al-harir 'ala rijal haram? Dari mana kita akan memahami bahwa sutra itu adalah haram untuk laki-laki? Fahimna dhalika min as-sunnah. Kita akan mengetahuinya dari sunnah. خرج صلى الله عليه وآله وسلم وبيده حرير وفي الأخرى ذهب Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dan di pada tangannya ada sutra dan tangan yang lainnya ada emas. فقال صلى الله عليه وآله وسلم هذا حرام على ذكور أمتي حل لإناثها Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Pe- kedua perkara ini adalah haram untuk laki-laki dari umatku dan perkara tersebut adalah halal untuk wanitanya. Idan sunnah huna khassasat al-mujmal. Dari sini kita mengetahui bahwa sunnah mengkhususkan apa-apa yang telah umum. وبينت dan menjelaskannya. ما في Qur'an min ijmal. dan menjelaskan apa yang dalam Al-Quran dalam bentuk umum. Qala قال الله عز وجل في القرآن الكريم إن أنتم ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة Allah Subhanahu wa taala berkata dalam Al-Qur'an, apabila kalian melakukan perjalanan di atas muka bumi ini, maka tidaklah mengapa untuk kalian itu mengkasar salat kalian. In khiftum an yaftinakum alladziina kafaru. Apabila kalian takut engkau terfitnah dari orang-orang yang kafir. Makna al annahu la taqsur illa fi hal al-khawf. Makna dari ayat ini adalah engkau tidak akan melakukan kasar dalam salatmu apabila engkau merasa takut. فمن أين لنا أن المسافر يقصر في حال الخوف والأمن Dari mana untuk kita atau dari mana kita akan beristidlal bahwa orang yang melakukan safar itu melakukan kasar dalam salatnya? Hada min sunnah nabawiyyah al-mutahharah. Tentunya ini dalam sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang suci. فالصحابة قالوا يا رسول الله ما لنا لا ما لنا نقصر في الأمن Dan sahabat Rasulullah SAW berkata kepadanya, "Wahai Rasulullah, mengapa kita itu mengapa kita itu melakukan kasar sedangkan kita merasa aman?" Qala sallallahu alaihi wa alihi sallam, "Tilka sadaqatullah, faqbalu sadaqatallahi alaikum." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawabnya, "Itu adalah sedekah dari Allah Subhanahu wa taala, maka terimalah sedekahnya Allah untuk kalian." Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Atau sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawabnya. نزل قول الله عز وجل الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون Diturunkan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang beriman kemudian mereka itu tidak mencampur baurkan keimanan mereka dengan kezaliman maka untuk mereka adalah keamanan dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Hadhihi al-ayah mukhifah. Ayat ini adalah ayat yang menakutkan. الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم Orang-orang yang beriman kemudian mereka tidak mencampur baurkan keimanannya dengan kezaliman. ظلمك لأولادك لزوجتك لأهلك لجيرانك للناس هذا ظلم Penganiayaanmu terhadap anak-anakmu, kepada istrimu, kepada tetanggamu, kepada manusia ini adalah kezaliman. الصحابة خافوا عندما نزلت الآية Oleh karena itu sahabat pun takut tak kala turun ayat ini. جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا يا رسول الله وأينا لا يظلم نفسه mereka datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya berkata wahai Rasulullah dan siapa di antara kami yang tidak mendalimi dirinya sendiri? Yani kullana fina zulm. Yaitu kami semua itu memiliki kezaliman. Qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Laisa hadha alladhi taqulun. Alam taqra'u qaul al-'abd as-salih?" Bukan apa yang kalian sangka perkara tersebut. Apakah kalian tidak membaca ucapannya Abdus Saleh? Inna syirka la zulmun 'adzim bahwa sesungguhnya kesyirikan adalah zali- kezaliman yang besar. إذا هنا في الحديث بين النبي أن المقصود بالظلم في الآية هو الشرك Oleh karena itu pada hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang hadis tersebut dengan ayat yang dimaksud kezaliman adalah kesyirikan. وهذه مسألة مهمة ينبغي أن يتفطن لها Dan ini adalah suatu permasalahan dan ini adalah suatu permasalahan yang seyogyanya kita memperhatikannya. Min aina lahum anna al-asad aklahu haram. Dari mana mereka mendapatkan bahwa singa itu atau macan itu memakannya adalah perkara yang haram? Min aina lahum anna akla al-himar haram. Dari mana mereka mendapatkan bahwa makan memakan keledai itu adalah haram? Min aina lahum anna akla kilab halal. Dari mana dari mana mereka akan mendapatkan bahwa makan anjing itu adalah haram? إذا على قولهم هذا يأكلون الكلاب والحمير والدم وكل هذه الأشياء المحرمة لأنه لا يوجد آية في القرآن تدل على تحريمها Oleh karena itu, sebatas dengan ucapan mereka ini, maka mereka akan menghalalkan anjing, himar, dan selainnya, karena mereka tidak akan menempatkan dalam Al-Quran apa yang mengharamkannya. Tahriman wadihan. Dengan pengharaman yang jelas. فهؤلاء ضلال. Maka mereka adalah orang-orang yang sesat. والذي ينكر السنة إجمالا كافر لا يعد من المسلمين ولو آمن بالقرآن Dan orang yang mengingkari Al-Quran secara umum adalah kafir dan tidak dihitung dia adalah orang yang beriman walaupun dia ber- meng- meng- mengimani Al-Quran. قال الله عز وجل Anda bilang apa? Dan orang yang mengingkari Al-Qur- As-Sunnah, mereka itu tidak dihitung sebagai adalah kafir dan tidak dihitung sebagai orang yang beriman walaupun dia itu meng- meng- beriman kepada Al-Qur'an. قال الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه Allah Subhanahu wa taala berfirman dan apa-apa yang telah datang oleh kalian kepada Ra- dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka ambillah وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب dan apa-apa yang telah di, beliau larang eh, wa- dan wama wama nahakum anhu fantahu dan apa-apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah larang terhadap perkara tersebut maka berhentilah kalian sesungguhnya Allah adalah sangat pedih iqabnya هنالك أناس عندما تقول لهم نريد أن نتمسك بالسنة Di sana ada sebagian manusia apabila kamu berkata kepadanya, kita hendak untuk kita itu berpegang teguh dengan sunnah. يقولون لك جالس أنت والسنة Dia akan berkata kepadamu, duduklah engkau dan sunnah. الناس صعدوا القمر Manusia telah ma- naik di atas bulan. واخترعوا الآلات والأجهزة الحديثة وأنت جالس أنت والسنة Dan mereka telah membuat alat-alat yang baru dan juga modern. Sedangkan kamu tetap, masih tetap duduk bersama sunnah. وهؤلاء شأنهم عجيب Dan orang-orang ini adalah perkara mereka sungguhlah menakjubkan. نسأل هؤلاء سؤالا Kita tanyakan kepada mereka suatu permasalahan. Haula'i sa'adul qamar wa anta lima la tatba'uhum? Mereka ini telah naik atas bulan, mengapa engkau tidak mengikutinya? Fala anta mimman sa'adal fada. Kamu itu tidaklah termasuk orang-orang yang menaikinya. Wala anta mimman amila bis sunnah. Dan juga engkau tidak termasuk orang-orang yang mengamalkan sunnah. Wala anta mimman sakata an ahli sunnah. Dan juga engkau tidak termasuk orang-orang yang terdiam atau mendiamkan diri kamu dari orang-orang yang memeluk sunnah. Fajama'a baina thalath al-muhlikat. maka orang ini telah mengumpulkan tiga perkara yang membinasakan. Wal'iyadu billah. billah. Wa hadha kathir min al-ahzab wal-hizbiyin wa ahli al-ahwa wa ahli al البدع عندما صعب عليهم التمسك بالسنة يلجؤون إلى إثارة مثل هذه الأقوال بين الناس dan ini adalah keadaan kebanyakan orang dari, dari partai-partai, dari hizbi-hizbi, dari puna ahlu bid'ah. Tak kala mereka itu tidak mampu untuk bertemasuk dengan sunnah, berpegang teguh dengan sunnah, mereka menyebarkan perkataan-perkataan seperti ini kepada manusia. هنالك أناس آخرين يقولون Di sana ada manusia yang lainnya mengucapkan, عندما تقول له مثلا ارفع ثوبك طبق السنة في الأكل في كذا يقول لك هذه سفاسف dan apabila engkau mengatakan kepada dia, hendaknya engkau mengangkat pakaianmu, makanlah dengan sunnah, dan yang selainnya, dia akan mengucapkan safasis. هذه قشور السفاسف هي أبسط الأمور التي يعني لا يلتفت إليها Yaitu dia akan mengatakan, ini adalah perkara yang gampang. قشور قشور يقولون عن السنة قشور Mengatakan sunnah itu adalah kulit. هذا القول والعياذ بالله قول ضلال وانحراف Dan ini adalah ucapan wal billah, ucapan kesesatan dan juga penyelewengan. هل يقال عن حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم قشر Apakah dikatakan kepada sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kulit? كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا Sungguh telah besar ucapan-ucapan yang keluar dari mulut mereka. Tidaklah mereka mengucapkan kecuali kedustaan. هذه سنة يجب أن يسمع الإنسان ويطيع لمحمد عليه الصلاة والسلام Ini adalah sunnah yang wajib untuk seorang itu mentaatinya dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. لم يكن هذا في أيام النبي مثل هذه الألفاظ الساذجة Tidaklah terjadi ucapan-ucapan ini pada zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ومعنى قولهم أن القشر لا ي- لا يستفاد منه Dan makna ucapan mereka itu sunnah itu adalah bagaikan kulit, yaitu tidak diambil manfaat dari kulit tersebut. فنقول له مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أسفل من الإزار عن الكعبين ففي النار Maka kita ucapkan kepada dia bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa-apa yang di bawah mata kaki maka tempatnya adalah di neraka. فيقول لك يا أخي ما لك ولهذه الأحاديث Maka dia akan mengatakan, mengacap, meng- berucap kepadamu, wahai saudaraku, tinggalkanlah engkau perkataan ini dan juga hadis tersebut. هذه قشور Ini adalah kulit-kulit. بالله عليك أحاديث رسول الله قشور Demi Allah kepadamu, apakah hadisnya Rasulullah adalah kulit? لا حول ولا قوة إلا بالله La hawla wa la quwwata illa billah. وبعض الناس إذا حدثته يقول لك هذه سنة مستحبة Dan sebagai manusia apabila engkau mengucapkan sunnah kepada dia, dia hanya menyebutkan ini adalah sunnah yang mustahabbah. وأحيانا يسألك سؤالا من باب الذكاء dan pada suatu ketika atau pada suatu tempat mereka akan bertanya kepadamu dalam perkara mengadu kecerdasan. Hadhihi sunnah wajibah am mustahabbah? Ini yang sunnah yang ucapkan apakah dia wajib ataupun hadiah hanya sunnah? Limadha yas'alu hadha su'al? Mengapa dia bertanya dengan pertanyaan seperti ini? Qasduhu in kana sunnah wajibah fa'alna amma mustahabbah? Ah, Maksud mereka apabila sunnah itu adalah wajib maka kita akan melaksanakannya. Apabila hanya sekedar sunnah maka kita akan tinggalkan. Wahada fahmun li sunnatin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan ini adalah pemahaman yang sakit untuk sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal hadha al-amr kan mawjud fi ayyam an-nabi sunnah wajibah mustahabbah? Apakah perkara ini Ah, telah ada di zamannya Rasulullah SAW ini adalah sunnah yang wajib dan ini adalah sunnah yang mustahabbah? La, lam yakun hadha mawjud fi ayyam Rasul. Tidak, sekali-kali tidak tidak muncul atau tidak ada perkara seperti ini di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza qala an-nabi qaul yaf'aluna wajib mustahab ma indahum al-kalam hadha, indahum amal. Apabila Rasulullah SAW menyebutkan satu sunnah, mereka melaksanakannya. Tidak ada perkataan apakah ini wajib atau sunnah, mereka langsung melaksanakannya. Lakin hadhi taqsimat ja'at an tariq al-istiqra' min ahli al-ilm. Adapun pembagian ini adalah datang dari penelitian dari sebagian ahlul ilm. Faradhiyallahu anhu sahaba wa ardhahum. Maka radhiyallahu anhum, maka radhiyallahu ada anhum wa ardhahum. Maka radhiyallahu atas sahabat dan juga aku meridho ridho kepadanya. as السنة هنا بعضهم يتركها كل ما ثبت عندهم على قول الفقهاء أن السنة هي من تركها ليس عليه إثم ومن فعلها أجر Dan setiap sunnah yang engkau sampaikan kepadanya dia akan tinggalkan dengan dasar ba- perkataan sebagian ulama atau fuqaha bahwa sunnah itu barang siapa yang melaksanakannya dia akan mendapatkan pahala dan barang siapa yang mela- meninggalkannya maka tidak ada at- apa-apa baginya. فيجيبك البعض أو يخبرك بأن السنة سهلة فإن فعلتها أجرت وإذا تركتها ما عليك إثم فهل هذا الكلام صحيح؟ Maka sebagian dari mereka akan menjawabmu, ini adalah sunnah apabila kita mengerjakannya, maka kita akan mendapatkan pahala. Apabila kita tinggalkan, maka tidak ada tidak mengapa at- apa tidak ada apa-apa bagi bagi kita. Apakah ini perkataan yang benar atau salah? هذا الكلام ليس بصحيح Perkataan ini adalah tidak adalah benar. لأن السنة منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب Karena sunnah itu di sana ada yang wajib dan di sana ada yang mustahab. منها ما هو فرض Di antaranya ada yang wajib, تبطل عبادتك إذا تركت هذا الفرض yang dimana perkara tersebut apabila engkau meninggalkannya akan batal ibadahmu. فمثلا في الصلاة التشهد هل هذا التشهد جاء به نص في القرآن؟ Contohnya adalah tasyahud dalam salat. Apakah tasyahud ini datang dalam Al-Quran? هذا من السنة. Ini datangnya dari sunnah. لو أن إنسان في الصلاة ترك التشهد صلاته صحيحة أم باطلة؟ Apabila seseorang meninggalkan tasyahud dalam salatnya, apakah salatnya itu akan benar ataupun salah? صلاته باطلة Maka salatnya adalah batil, salah. لأنه ترك ركن من أركان هذه الصلاة Karena dia meninggalkan satu rukun dari rukun-rukun salat tersebut. إذا ليست كل سنة تعتبر مستحبة Oleh karena itu, tidak setiap sunnah itu adalah dianggap mustahabbah. أنا في الركوع ماذا أقول؟ Aku di waktu ruku, apa yang aku ucapkan? أقول سبحان ربي العظيم Aku mengucapkan subhana rabbiyal azim. azim, aqul ya Seandainya seseorang mengucapkan bahwa aku akan mengucapkan di waktu ruku' menggantikan ucapan subhana rabbiyal a'la, Allahumma ighfir wahai Allah ampunilah aku. Hal salatuhu sahihah? Apakah salatnya itu sah? La, liannahu taraka rukn arkan salat sannahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekali-kali tidak. Mengapa? Karena dia itu telah meninggalkan satu rukun yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mensunnahkannya. Idzan hunak wajib hunak mustahab. Oleh karena itu di sana ada perkara yang wajib dan di sana ada yang mustahab. Al-lihyah, ba'dun nas yaqul mustahabbah seperti jenggot sebagai manusia mengucapkan mengucapkan bahwa itu adalah perkara yang mustahab wajib yang benar adalah mendidih atau menumbuhkan jenggot tersebut adalah perkara yang wajib. Dan orang yang mencukurnya adalah berdosa. Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka menyelisihi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. awamir fi tarbiyatiha Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki perintah-perintah untuk menumbuhkannya dalam jumlah yang banyak. Qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Uffun liha." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Tumbuhkanlah jenggot kalian." Wa qala arkhul liha. Dan juga berkata, "Turunkanlah atau panjangkanlah jenggot." Wa qala asbilul liha. Dan juga mengucapkan, "Turunkanlah." Wa qala waffirul liha. Dan juga diantaranya, sebarkanlah. Wa qala khaliful yahud wan nasara dan di antaranya Rasulullah SAW berkata, sesiha Uful liha wa qussu syawarib. Dia berkata, panjangkanlah jenggot dan potonglah dan rapikanlah kumis. Kullu hadhihi ahadith yujibu nabi fi'li al-amr alladhi yadullu 'ala al-wujub. Dan setiap hadis-hadis ini adalah Rasulullah setelah mewajibkannya dengan fi'il amr yang menunjukkan tentang perkara tersebut adalah wajib. Lakin ba'dun nasi nas al-yawma tafannana fi lihyatih. Melainkan sebagian manusia pada saat ini mereka itu tidak memiliki keahlian dalam jenggot mereka. فبعضهم يجعل لحيته ثلاثة سنتيمترات Di antara mereka menjadikan jenggot mereka itu hanya sekedar 3 cm وبعضهم يجعلها هنا كالمثلث dan di antara mereka menjadikannya di sini bagaikan segitiga وبعضهم يجعل هنا قطعة صغيرة جدا كجزيرة جاوة <laughs> Di antara mereka menjadikan di sini potongan yang kecil bagaikan pulau Jawa. تلاعب عجيب بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم Permainan yang luar biasa terhadap sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. والواجب هو أن تترك لحيتك ولا تدخل عليها أي شيء Dan perkara yang wajib adalah untuk engkau meninggalkan jenggotmu dan engkau tidak memasukkannya sedikit pun apa-apa. كما خلقها الله Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menciptakannya. إذا هذه الشبهة التي يقولونها مردودة بأدلة كثيرة Dari sini kita mengetahui bahwa ucapan ini atau syubhat ini yang mereka ucapkan adalah telah tertolak dengan jawaban yang banyak. طيب ربما يقول الإنسان إذا بما أن الواجب واجب أعمل الواجب والمستحب لو تركته سهل Di antara mereka mengatakan adapun perkara yang perkara yang wajib, maka aku akan mengamalkan. Adapun perkara yang sunnah mustahab, maka apabila aku meninggalkannya adalah perkara yang gampang. نقول لهؤلاء أنتم لو تركتم السنن المستحبات فاتكم أجر كبير جدا Kita ucapkan kepada mereka apabila engkau meninggalkan suatu persunnah yang mustahabbah, maka engkau telah terluputkan dengan pahala yang luar biasa. تأمل في بعد الصلاة قال صلى الله عليه وآله وسلم من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يكن بينه وبين الجنة إلا أن يموت Perhatikan pada hadis setelah kita sholat, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca ayat Al-Kursi setelah dia selesaikan sholatnya, maka tidak ada perantara antaranya antara dia dan juga antara surga atau untuk dia masuk surga kecuali kematian. فالذي يترك هذه السنة يفوته أجر عظيم Orang yang meninggalkan sunnah ini, mereka telah terluputkan dengan pahala yang luar biasa. قال صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله ثلاثا وثلاثين دبر كل صلاة وحمد الله ثلاثا وثلاثين وكبر الله ثلاثا وثلاثين وقال تمام المئة لا إله إلا الله إلى آخر الحديث غفر له ذنبه وإن كان مثل زبد البحر Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengucapkan subhanallah setiap selesai salat 33 kali dan juga bertahmid sebanyak 33 kali dan juga bertakbir sebanyak 33 kali dan menyempurnakannya 100 dengan ucapan la ilaha illallah dan seterusnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosanya walaupun bagaikan embun-embun di lautan. فهذه Buih-buih di lautan. فهذه سنة مستحبة انظر لو تركها كم يفوته من الأجر Dan ini adalah sunnah yang di- mustahabbah yang dianjurkan. Seandainya dia meninggalkannya, maka dia telah terleputkan dengan pahala yang sangat besar. يفوته من الأجر الكثير Dia telah meluput, melup- meluputkan dirinya sendiri pahala yang banyak. ولهذا أيها الإخوة عندما عرف الصحابة عظيم سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم عظموا رسول الله Oleh karena itu tak kala sahabat sallallahu sahabat radhiyallahu anhum mengetahui tentang keagungan, tentang kemuliaan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka pun mengajak mengamalkannya dan, وأحبوا رسول الله dan mencintai Rasulullah. فما كان النبي يقول قول إلا والصحابة يفتدرونه بالتنفيذ Dan tidaklah sah- Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan satu ucapan kecuali uh, sahabat tersebut bersegera dalam melaksanakannya. وقف النبي مرة على المنبر والناس قيام في المسجد فقال لهم اجلسوا pada suatu ketika Rasulullah SAW berdiri atas mimbar, sedangkan manusia itu berdiri. Kemudian Rasulullah berkata kepada mereka, duduklah kalian. Fajalasu. Maka mereka duduk. Abdullah bin Mas'ud sami'a sawta Rasul wa huwa fi tariq qadim ila al-masjid fajalas fi tariq. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mendengar ucapannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk diperintahkan agar mereka duduk, kemudian dia itu duduk di jalanan. Sunnah, sunnah, amal, ya. istiqamah. Ini adalah sunnah, sunnah, amalan dan juga keistiqomahan. هذا هو ما فعله الصحابة رضوان الله عليهم Ini adalah yang diper- dilaksanakan oleh Rasul sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. عرفوا أن أمر النبي وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو طاعة لله Mereka mengetahui bahwa perkara yang diperintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga sunnahnya adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fabtadaru awamir an-nabiy bitanfidh sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka mereka itu pun bersegera untuk menegakkan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ta'alu lina'isha silsilah. Ta'alu lina'isha silsilah. Sulam. Na'isha silsilah. Ha? Dan mereka pun bagaikan mat mata rantai. Mata rantai. Silsilah habl mutarabit. Ah, dan mereka pun ber, bagaikan bergandeng-gandeng. Naudu ila hubbi an حب النبي صلى الله عليه وسلم والالتزام بأوامره فعندك الحجارة الجمادات Kita kembali kepada mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu perkara pembahasan kita yaitu mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga mentaatinya. Dan di sisimu ada perkara-perkara atau benda-benda mati. هذه الجمادات كانت تسمع للرسول وتطيع النبي صلى الله عليه وآله وسلم Benda-benda mati ini Dahulu mereka itu mendengar Rasulullah SAW dan mentaatinya. وتحب الرسول عليه الصلاة والسلام Dan mereka mencintai Rasulullah alaihi salatu wassalam. فلقد قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم Dan Rasulullah SAW telah berkata, إني لأعرف حجرا بمكة كلما مررت عليه يسلم عليه Sesungguhnya aku sangat mengetahui suatu batu di Makkah. Setiap aku melewatinya, dia itu memberikan salam kepadaku. فهذا حجر يسلم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم Dan ini adalah sebuah, sebuah batu yang memberikan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. يدلك هذا على حب هذا الجماد لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم Menunjukkan kepadamu bahwa cintanya benda mati tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam وجاء في البخاري dan datang dalam Sahih Bukhari أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يخطب على جذع نخلة adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu itu dia berkhutbah atau melakukan khutbah di atas mana di atas batang korma. Faja'at imra'atun al ansar. Kemudian datanglah seorang perempuan dari kalangan Ansar. Faqalat ya Rasulullah, inna ibni najjar. Ber kemudian dia berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya anakku itu adalah tukang kayu. Wa sa'ukhbiruhu yu'aliju min baram min khashab. Maka aku akan memberikan memberikan memberi ber- memberitahukan dia agar dia akan membuatkan engkau satu mimbar dari kayu." فأقرها النبي على ذلك Maka Rasulullah pun mengikrarkannya dalam perkara tersebut. فعالج ولدها منبرا وجاء به Maka anak perempuan tersebut membuat mimbar untuk Rasulullah dan mendatangkannya kepadanya. صعد النبي على المنبر الجديد Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun naik di atas mimbarnya yang baru. وترك المنبر القديم Kemudian dia meninggalkan mimbar yang lama. انظر كيف حال هذا الجماد Perhatikanlah bagaimana keadaan benda mati tersebut. فلما صعد النبي على المنبر الجديد Tak kala Rasulullah telah naik di atas mimbar yang baru, بكى عليه المنبر القديم maka menangislah mimbarnya yang lama. حتى سمع الناس صوت ذلك الجذع Sampai manusia yang hadir mendengarkan suara dari mimbar yang lama tadi. Wahwa yabki li firaqid dzikri min Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan dia itu menangis karena telah ditinggalkan berzikirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fanazala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun turun. Wa akhadha yusakkituhu kama yusakkatu as-sabi. Kemudian Rasulullah pun datang kepadanya, mendiamkannya sebagaimana seseorang itu mendiamkan anak kecil. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم Kemudian Rasulullah pun berkata, لو تركته لظل يبكي إلى يوم القيامة seandainya aku membiarkannya begitu saja, maka dia akan terus-menerus menangis sampai hari kiamat nanti. فبالله عليك هل سيكون هذا الجذع أفضل منك Demi Allah untukmu, apakah batang korma tadi itu akan menjadi lebih mulia darimu? هل هذا الجذع سيحب الرسول أكثر منك Apakah batang tadi itu akan mencintai Rasulullah lebih besar daripadamu? Waqad khalaqaka Allah wa mayyazak wa fi ahsani taqwimin sawwarak. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menciptakanmu dan juga memperindah bentukmu. Jaa fi Muslim min hadits Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. datang dalam sahih Muslim dari hadits Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Akhbar Jabir an qissatin ajibatin hasalat lirrasul wa huwa yanzuru ilayha. Rasul Jabir bin Abdullah mengabarkan tentang satu kisah yang terjadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedangkan dia melihatnya mempersaksikannya. Kharaja Jabir ma'a Rasulillah alaihi salatu wassalam. Keluarlah Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bersama Rasulullah alaihi salatu wassalam. Wa fi at-tariqi arada an-nabiy an yaqdi hajatah. Maka pada tengah jalan Rasulullah hendak atau dalam perjalanannya Rasulullah alaihi wasallam hendak menunaikan hajatnya. Falam an Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam syai'an yastatiru bih. Maka Rasulullah pun tidak mendapatkan sesuatu sesuatu untuk dia itu mengambilnya sebagai sutra berlindung dengannya. an Nabi syajaratan maka Rasulullah melihat suatu sepohon. Fadhahaba ilaiha wa akhadha bi ghusnin min aqsaniha. Kemudian Rasulullah SAW pun datang kepada pohon tersebut dan mengambil sebatang dari batang-batangnya. وقال لها إن قاضي علي بإذن الله Kemudian Rasulullah SAW berkata kepadanya, "Inqadi ilayya biidznillah." إن قاضي يعني تعالي Kemudian berkata, Raini. "Da- "Ikutilah aku dengan izinnya Allah." فأخذت تلحق بعد الرسول صلى الله عليه وسلم والرسول يقودها Kemudian pohon tadi itu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah menggiringnya. ذهب النبي إلى شجرة أخرى وأخذ بورقة من أوراقها وقال انقاضي علي بإذن الله Kemudian Rasulullah SAW pun datang kepada pohon yang lain, mengambil salah satu dari daunnya, kemudian berkata, ikutilah aku dengan izin Allah. فجمع النبي بين الشجرتين Maka Rasulullah pun menggumpul antara dua pohon. ثم جلس خلفهما وقضى حاجته Kemudian Rasulullah pun duduk di, di belakang pohon kedua pohon tersebut dan menyelesaikan hajatnya. Kemudian Rasulullah SAW pun ber, menyeru kepada keduanya untuk mereka kedua kembali pada tempat-tempat mereka. Maka setiap pohon tersebut mulai untuk menanamkan atau mem, mem, mem, menghalus uh, meratakan bumi itu dan kembali kepada tempatnya. Fasubhanallah. Maka Maha Suci Allah ما أعظم هذه الجمادات في طاعتها وحبها لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم betapa besar ketaatan benda mati tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ketaatannya. ونحن عندنا تمرد عجيب Dan adapun kita memiliki tamarrud yang luar biasa, عناد عجيب inat yang luar biasa مكابرة عجيبة dan juga kesombongan ومخالفة لما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم dan juga per- penyelisihan tentang apa-apa yang datang dengannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. تعال إلى ما هو أرفع من ذلك إلى الحيوانات Mari kita ke- kembali atau kita pergi ke mana perkara yang lebih tinggi dari perkara tadi yaitu dari perkara benda mati yaitu hewan. الجمل ذلله الله لنا Onta itu Allah Subhanahu wa taala telah tundukkan untuk kita. ولولا تذليل الله هذا الجمل لنا لما استطعنا أن, نت- أن, أن نمسكه Seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak menundukkan onta tersebut untuk kita, maka tidak mungkin kita akan memegangnya. Hadzal jamal haja fil Madinah. Onta itu haja. Haja, ghadiba. Onta itu tersebut marah di kota Madinah. fa'ala ala ashabih. Dan memberontak kepada orang-orang yang memilikinya. tamarrada alaihim. Dan juga seperti itu kepada mereka. Membangkang kepada mereka. Wa Wadakhala al-ha'id Kemudian masuk kepada suatu kebun وما استطاع أحد أن يدخل الحائط لشدة غضب ذلك الجمل dan tidak ada seorang pun yang mampu untuk masuk dalam kebun tersebut saking kerasnya atau, atau saking besarnya kemarahannya وكان غضبه أشد من كلب الكلب dan kemarahannya itu adalah lebih besar dari kemarahannya anjing فجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم Hah? Kalabil kalab. dan dahulu marahnya onta tersebut adalah lebih besar daripada bena- kemarahan binatang buas kemudian mereka datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam فخرج صلى الله عليه وآله وسلم وذهب إلى ذلك الحائط فخاف الصحابة على رسول الله Kemudian Rasulullah SAW pun keluar menuju kepa- kepada kebun tersebut, maka para sahabat pun mena- takut atas Rasulullah SAW. ولكن النبي دخل إلى ذلك الحائط Melainkan Rasulullah pun masuk ke dalam kebun tersebut. Wal jamalu ha'id. Dan onta tersebut pun terdiam. al jamalu ila khalfih. Kemudian onta tersebut berbalik kepada ke belakangnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian onta tersebut melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. jamalu Kemudian datanglah onta tersebut kepada Rasulullah sedangkan dia itu tunduk merendah. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian dia pun tersungkur bersujud di depannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasahabatu yanzuruna ila al-jamal wa huwa sajid. Kemudian para sahabat pun memperhatikan kepada onta tersebut sedangkan onta tersebut sedanglah sujud. Faqala sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian Rasulullah pun berkata, Qala sahabatu ridwanullahi alaihim. berkata para sahabat ridwanullahi alaihim. يا رسول الله أفلا نسجد لك Kemudian wa- ber- mereka berkata, wahai Rasulullah, apakah kita tidak sujud untukmu? قال لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها Kemudian Rasulullah pun menjawab, seandainya aku itu memerintahkan seseorang untuk sujud kepada orang yang lain, maka aku akan memerintahkan seorang perempuan untuk sujud kepada suaminya. فتأمل كيف طاعت هذه الجمادات والحيوانات وائتمارها بأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم Maka perhatikannya, perhatikanlah bagaimana ketaatan benda-benda mati tersebut dan juga hewan tersebut dan juga mereka itu mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. أما الصحابة رضي الله عنهم فكانوا أشد من ذلك وأشد Adapun para sahabat radhiyallahu anhum dahulu mereka itu ketaatannya adalah lebih besar dan lebih besar فكانوا لا يخالفون له أمرا dan dahulu mereka tidaklah menyelisihi satu perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yafduna an-nabiy alaihi salatu bidhimaihim wa amwalihim. Mereka itu membayar Rasul mereka itu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan darah mereka dan juga harta mereka. ayyuhal muslim a'azzahum Allah taala. Oleh karena itu wahai seorang muslim mereka telah telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Man alladhi rafa'a Bilal? Siapakah yang mengangkat atau meninggikan Bilal? Rafa'ahu Allah bi ta'atihi li Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka Allah yang mengangkat Bilal adalah Allah Subhanahu wa taala dengan ketaatannya kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Qala Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, semoga Allah merahmatinya. Inna Allah yarfa'u al-'abda biqadri tamassukihi bis sunnah. Sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat seorang hamba sesuai dengan kadar termasuknya dengan sunnah. Fatamassak bis sunnah Allah. Maka bertegang teguhlah dengan sunnah semoga Allah memberikan taufiq. Yatamassaku ar-rajulu bis sunnah. Sendanya seorang laki-laki itu berpegang teguh terhadap sunnah. Watatamassaku al-mar'atu bis sunnah. Dan juga seorang perempuan berpegang teguh terhadap sunnah. Hatta al-mar'a fi zaman nabi kana 'indaha tamassuk lis sunnah ajib. Bahkan perempuan di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki ولا تخالف سنة النبي عليه الصلاة والسلام keteguhan dalam sunnahnya Rasulullah dan tidak menyelisihi sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faradhiyallahu anhunna wa ardahun. Maka semoga Allah ridha kepada mereka, maka Allah pun ridha kepada mereka dan aku ridha kepada mereka. هذه نعمة أيها الإخوة أن من الله عز وجل علينا بهذه النعمة الطيبة المباركة. Oleh karena itu, wahai segenap saudaraku, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan mengadru- menganugerahkan kita dengan kenikmatan tersebut, وهي دراسة سنة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم yaitu dengan mempelajari sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. احمدوا الله يا أهل السنة Pujilah Allah Subhanahu wa taala wahai segenap ahlu sunnah. احمدوا الله على ما من به عليكم من هذه النعم العظيمة Maka ber- bersuci- maka na'am, ihmadullah. Pujilah Allah Subhanahu wa taala terhadap nikmat yang luar biasa ini yang telah dinikmat- dianugerahkan kepada kalian. فهذه نعم يجب أن نشكر الله عليها Dan ini adalah suatu kenikmatan yang wajib untuk kita mensyukuri Allah Subhanahu wa taala atasnya. فأنت تتابع سنة النبي في مأكلك ومشربك وملبسك وعباداتك وأخلاقك ومعاملاتك Maka engkau mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam makanmu, dalam minummu, dalam berpakaianmu, dalam bermuamalahmu, dalam segala bentuk tasarruf, mana bentuk kelakuanmu, في كل شؤون حياتك dalam segala urusan kehidupanmu في زمن كثرت فيه الفتن di zaman yang telah banyak fitnah-fitnah. وبفضل الله عز وجل أن الله سخر للعالم دعاة أهل السنة والجماعة dengan ketemannya Allah Subhanahu wa taala Allah telah mengeluarkan para dai-dai untuk alam semesta yadunahum ila sunnah yang mereka itu ber, menyerunya kepada sunnahnya Rasulullah wa ila ittiba'i rasulil ummah dan juga mengikuti kepada sunnahnya Rasulullah ummah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sallallahu alaihi wasallam fantashara al ulama wa talabatu al ilmi fi arja'il ard maka maka para ulama dan juga para talabatul ilm pun tersebar di segala penjuru dunia. Du'atan ila Allah. Sebagai penyuruh kepada Allah. Yanshuruna sunnata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu menyebarkan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dari percontoh tersebut adalah markas yang baik ini. Alladhi najlisu fihi hadhihi al Yang kita telah duduk di dalamnya pada malam ini. Yad'u ila sunnah mengajak kepada sunnah وإلى منهج السلف الصالح رضي الله عنهم dan kepada manhajnya para salaful ummah salafus saleh radhiyallahu anhum فهذه نعمة امتن بها الله عز وجل علينا dan ini adalah suatu kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkannya kepada kita كنا في بلاد اليمن في ضلال dahulu kami dalam di, di negeri Yaman dalam kesesatan بسبب انتشار التشيع والتصوف Dise- disebabkan karena tersebarnya kesufian dan juga kesyiaan. Fa'arsalallahu lana bi'ulama'a ajilla. Maka Allah pun subhanahu wa ta'ala mengutus untuk kita dengan para ulama yang mulia. Yuballighuna sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi Mereka itu menyampaikan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فجاء الشيخ مقبل عليه رحمة الله Kemudian datanglah Syekh Mukbil alaihi rahmatullah. وافتتح مركزه ذلك العامر بطلبة العلم Kemudian dia membuka markaznya. وأقبل طلبة العلم إليه من كل مكان في العالم Kemudian para penuntut ilmu dari segala penjuru dunia pun datang kepadanya وانتهلوا العلم على يديه dan mereka menuntut ilmu di hadapannya. Humidatil bid'atu fi kathirin min manatiqil Yaman. Terdiamlah fitnah-fitnah atau bid'ah-bid'ah di sebagian tempat-tempat di negeri Yaman. Bal wa fi amakin kathirah min biladil alam. Bahkan di tempat-tempat yang banyak dari dari negara-negara yang ada di bumi. Wadhalika min barakati dhalikal markaz al Dan demikianlah karena berkahnya markas tersebut yang berbarakah. Alladhi ussisa 'ala taqwa min awwal yawm. Yang didirikan di atas ketakwaan dari awal awal kalinya. أقبل طلبة العلم من آسيا وأوروبا ومن أفريقيا Berdatangan para penuntut ilmu dari Asia, dari Eropa dan juga dari Afrika. يطلبون العلم Mereka menuntut ilmu. ويعودون إلى بلدانهم Kemudian mereka kembali kepada kampung-kampung mereka. وكل سنة والطلاب يزيدون Dan setiap tahunnya tidaklah dan setiap tahunnya para pelajar pun bertambah حتى مات الشيخ رحمه الله تعالى sampai syekh pun meninggal alaihi rahmatullah. ثم خلفه من بعده فضيلة الشيخ يحيى الحجوري حفظه الله Kemudian digantikan setelahnya yaitu Fadilatul Syekh Yahya bin Ali hafizahullah مدرسا وناصحا sebagai pengajar dan juga penasehat وسائرا على نفس الدرب dan berjalan sebagaimana di atas jalan yang yang sama. Maka telah banyaklah penuntut ilmu dari segala bentuk penjuru. Dan mereka pun kembali dan juga menyebar untuk menyebarkan sunnah. Walakin ma min zamanin illa ahli sunnati fihi a'da dan tidaklah datang satu zaman kecuali pada untuk ahlu sunnah itu memiliki musuh-musuh. Faqad waqafa Syekhul Islam Ibn Taimiyah alaihi rahmatullah amama ahli al-bid'ah. Maka Syekhul Islam alaihi rahmatullah telah berdiri di hadapan ahlul bid'ah. Fawaqafa ahlul ahwa'i amamah. Maka ahlul ahwa pun berdiri di depannya. وكذلك أحمد بن حنبل عليه رحمة الله begitu juga Ahmad bin Hambal semoga Allah merahmatinya وكل من دعا إلى السنة لا بد أن يجد من يواجهه ومن يعاديه dan setiap saja siapa saja yang mereka berdakwah kepada sunnahnya Rasulullah akan mendapatkan siapa yang akan menghalanginya dan yang memusuhinya تارة بالتحذير منه kadang-kalanya dengan menjauhkan manusia darinya وتارة بالتنفير عنه dan kadang kalanya dengan melarikan manusia dari, agar manusia lari darinya wataratan bitashwihi bihi dan kadang kalanya dengan menghinakan orang tersebut wataratan biitharati syubuhati haulah atau kadang kalanya mereka itu menyebarkan syubhat sekitarnya wahadhihi sunnatullah azza wa jalla fi khalqih dan ini adalah sunnahnya Allah subhanahu wa taala atas makhluknya fasbiru ya ahlas sunnah maka hendaknya engkau bersabar wahai ahlu sunnah. Hatta wa in udhitum. Walaupun engkau terganggu. Fasbiru fa innakum ala al-haq. Maka bersabarlah kalian karena sesungguhnya kalian di atas kebenaran. Wasiru ala hadha darbi hatta talqaw Allah alladhi la ilaha ghairuh. Maka berjalannya atau titilah di atas jalan ini sampai kalian bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Uthbatu ala sunnah. kokohlah kalian di atas sunnah عضوا عليها بالنواجذ gigitlah dengan gigi gegarahan kalian لا تفرطوا فيها حتى الموت janganlah engkau melepaskannya sampai datang kematian فإن لأهل الأهواء في كل زمن طرق وأساليب في التنفير عن الدعوة karena sesungguhnya ahlul bid'ah itu memiliki cara-cara dan metode untuk melara- menghan- me- untuk mereka menjauhkan manusia dari sunnah وربما من كثرة الشبه ربما يدخل الإنسان فينفر عن السنة duna an yadri annahu yunaffiru anha. Saking banyaknya syubhat-syubhat tersebut dapat memasuki satu, seseorang yang di mana dia itu bisa jadi menjauhkan manusia dari sunnah sedangkan dia itu tidak menyadarinya. Wa yuharibuha wa huwa la yadri annahu yuharibuha. Dan dia memusuhi sunnah sedangkan dia tidak mengetahui bahwa dia itu memusuhinya. Lianna syubhata qad a'mat basarah. Karena syubhat tersebut telah membutakan matanya. Wala haula wala quwwata illa billah. Dan tidak ada ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهذه من المسائل المهمة أيها الإخوة. Dan ini adalah suatu permasalahan yang penting. يجب أن نتنبه لها. وهي صدراكو yang wajib untuk kita memperhatikannya. فهذه المراكز السلفية التي موجودة في أنحاء العالم ينبغي أن يحافظ عليها والتي تسير على منهج السلف الصالح والتحذير منها تحذير من دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Dan markas-markas ini yang tersebar di alam semesta ini wajib untuk kita menjaganya dan juga memeliharanya dan dan juga mada dan barang siapa yang menjauhkan manusia darinya adalah menjauhkan manusia dari agamanya Allah. فعندكم دار الحديث بدماج مثلا Di sana ada darul, darul, darul hadith di Dammaj. تسمعون بعض الناس يقول Kalian mendengarkan sebagian manusia mengucapkan tidak didapatkan di dalam darul hadis tersebut seorang penuntut ilmu pun mereka telah lari. Sebagian mereka mengucapkan mereka telah haddadiyah. Demi Allah dan juga demi Allah dan juga demi Allah ini adalah ucapan yang dusta. Wa idza aradta an yatahaqqaqa hadza lak fadhhab ilaiha taraha 'amira dan apabila engkau hendak membenarkan ucapan tersebut, maka hendaknya engkau pergi menziarahi tempat tersebut ataupun engkau menanyakan orang-orang yang telah datang dari tempat tersebut. Maka tempat tersebut telah mendatangi atau telah cukup sampai ribuan orang. Falil asaf anna ba'dahum yatarabba fiha saghira. disayangkan sebagian mereka itu tumbuh besar sedangkan mereka itu masih kecil ويعلم فيها صغيرا dan diajarkan di dalamnya orang anak-anak kecil di masa kecil. فإذا كبر بدأ يعقها Tak kala dia itu telah besar, dia pun mulai untuk mendurhakainya وينفر عنها dan melarikan manusia darinya. فالحفاظ الحفاظ أيها الإخوة على الدعوة Maka hendaknya kita menjaga wahai saudaraku dari dakwah tersebut wa ala ma kunna sairin alaih dan atas di atas apa-apa yang kita telah berjalan di atasnya min al-hifadhi ala ma nahnu alaihi min al-khair wal fadl dengan memelihara apa yang ada kita di, yang kita itu berada di atasnya dari kebaikan dan juga keutamaan wa hadha huwa alladhi yajib an natawasa bih dan ini adalah suatu kewajiban yang hendaknya kita saling berwasiat dengannya wallahi ma qultu hadha illa difa'an al haqq dan demi Allah aku tidak mengucapkan ucapan ini bukanlah kecuali untuk men membela kebenaran. لأن من ديننا أن من رأى منكرا يغيره ولو بلسانه وينصح الناس فيه karena sesungguhnya dari agama kita adalah untuk apabila kita melihat kemungkaran hendaknya kita meng, meng, meng, menghilak mada an, menggantikannya walaupun dengan lisannya kita هذه دار أيها الناس يحاربها الرافضة ويحاربها اليهود ويحاربها النصارى ويحاربها أعداء الله لأن خيرها انتشر في كل أرجاء الأرض Dan maka tempat ini yang di Daril Hadis Dammaj, mereka itu dimu- mereka ini dimusuhi oleh oleh kaum Rafidah, Yahudi dan juga Nasrani dan dari segala bentuk agama yang lainnya. Kenapa? Karena tempat tersebut telah tersebar darinya kebaikan yang banyak. فهل بالله أنا تربيت فيها وتتلمذت فيها أقوم فأنفر عنها Maka demi Allah, aku telah tumbuh dan besar di dalamnya, maka aku pun berdiri untuk mem- mendukungnya. فليتنبه لمثل هذا ومن كان هذا حاله فليتب الى الله سبحانه وتعالى نسال الله عز وجل ان يختم لنا واياكم بالحسنى واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا Dan apabila perkara tersebut seperti itu, makanya hendaknya dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kembali kepada kebenaran. Nas'alullah نسأل الله أن يحفظنا ويختم لنا بالخيرات سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك من علماء الإسلام كالشيخ ابن باز وابن والشيخ الألباني والشيخ مقبل وغيرهم ما تركوا أحد هذه الحدادية والحدادية هذه نتكلم عنها في دماج وطلبة العلم والسلفيون في اليمن يتكلمون عنهم عن هؤلاء الذين يتكلمون على كبار أهل العلم